InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid memasuki bab yang ke-35 Babun minal iman billahi as-sabru ala aqdarillahi ta'ala Berkata penulis rahimahullahu ta'ala Bab termasuk keimanan kepada Allah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian bab yang ke-35 pembahasan tentang kesabaran. Bahwasanya sabar adalah bagian penting dari keimanan. Sampai-sampai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasadi." Sesungguhnya sabar dalam keimanan bagaikan kepala pada badan kita. Kemudian beliau juga berkata, Ala innahu la imana liman la sobaralahu. Maka ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Begitulah jemaah sekalian, sabar dalam iman kita. Seperti kepala dalam jasad kita. Kalau tidak ada kesabaran, maka akan hilang keimanan kita. Sebab hidup kita akan selalu bersama hal-hal yang menyulitkan ataupun hal-hal yang menyenangkan. Itulah hidup kita. Nggak akan lepas daripada itu. Tidak akan lepas dari dua keadaan. Apakah menghadapi kesulitan ataukah menghadapi kenikmatan. Maka kehidupan seorang mukmin harus berada di dalam dua sisi. Selamanya seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata beliau dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Ajaban li amril mu'min sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya setiap sisi kehidupannya adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kehidupan seperti ini semua sisinya adalah kebaikan, tidak mungkin ada pada diri seseorang kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa satu hal yang tidak menyenangkan, maka dia pun bersabar sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Inilah jemaah sekalian, seharusnya kehidupan seorang mukmin berada di antara syukur dan sabar. Sebab hidup kita kalau bukan kenikmatan maka musibah atau hal-hal yang menyulitkan. Maka kita hadapi dengan kesyukuran dan kesabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan seperti ini tidak mungkin ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Iya. Antara syukur dan sabar. Dan ulama menjelaskan sabar itu kita butuhkan di dalam tiga keadaan. Yang pertama, sabar di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi perbuatan yang haram. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah berupa musibah. Inilah jemaah sekalian, tiga keadaan yang membutuhkan kesabaran. Apalagi sudah merupakan ketetapan Allah, orang yang berjalan di jalannya, yang mengikuti para nabi dan rasulnya, pasti akan ada musuhnya. Dan akan ada berbagai macam ujian dan cobaan. Dan ujian serta cobaan itu tergantung keimanannya. Tergantung kuat dan lemahnya keimanan seseorang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddan nasi bala'an al-anbiya inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal sesungguhnya orang yang paling keras balaknya orang yang paling berat musibahnya dan ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Jadi semakin lemah keimanan, ujian pun semakin lemah. Maka Allah tidaklah menguji kita kecuali sesuai dengan kadar keimanan kita. Maka bersabarlah. Dan jemaah sekalian, kita berharap hidup kita aman-aman saja nikmat terus, tidak ada yang mengganggu, itu tidak mungkin. Itu tidaklah mungkin. Hidup kita akan selalu bersama kenikmatan maupun musibah. Kita dalam menaati Allah dan berusaha menjauhi larangannya, berharap tidak ada yang membenci kita, tidak ada yang memusuhi kita, itu tidak mungkin. Para nabi dan rasul kurang apa mereka? Akhlaknya, akhlak mereka sangat mulia. Tapi kenyataannya, permusuhan yang mereka dapatkan dari manusia, itu justru yang paling dahsyat. Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ yuhi بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ zukhrufal qawli gurura. Demikianlah. Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi jemaah sekalian? Kata Allah, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setan manusia Allah sebut duluan. Kenapa jemaah sekalian? Karena setiap orang yang menghalangi kebenaran, setiap orang yang menggembosi orang yang mengajak kepada kebenaran atau menghalang-halangi manusia mengikutinya, dia adalah setan. Dia adalah setan. Itu yang dimaksud dengan setan. Menghalangi orang melakukan kebaikan atau mengajak orang melakukan perbuatan yang haram. Maka dia adalah setan. Kemudian Allah jelaskan kepada kita di antara metode mereka Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Satu dengan yang lainnya saling membisikkan, saling mengajak untuk menghalangi orang yang melakukan kebenaran dengan ucapan-ucapan yang indah, namun hakikatnya itu adalah tipuan. Orang yang mau mengamalkan agama Islam, mereka halang-halangi dengan ucapan-ucapan yang kelihatannya benar. Itulah yang Allah maksud, ucapan-ucapan yang indah, tapi sebenarnya adalah tipuan. Orang yang mau berpegang teguh dengan agama, mereka sebut intoleran. Tidak toleransi. Atau anti kebinekaan. Anti Pancasila. Padahal yang dia amalkan adalah ajaran agama yang sebenarnya. Inilah bahasa-bahasa setan kedengarannya benar, kedengarannya baik, tapi hakikatnya kata Allah tipuan untuk menipu orang-orang awam, untuk menipu orang-orang bodoh. Maka jemaah sekalian, ini akan selalu ada orang yang menghalangi jalan kebenaran. Gak mungkin kita harapkan kita berpegang teguh dengan kebenaran, gak ada musuh kita. Gak ada orang yang memusuhi kita, gak ada orang yang membenci kita, gak mungkin. Para nabi saja kurang apa akhlak mereka. Tetapi subhanallah, mereka dimusuhi habis-habisan. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang Arab begitu mencintai beliau. Kenapa jemaah sekalian? Karena kemuliaan akhlak. Hampir-hampir beliau diangkat menjadi raja Arab dan beliau mereka gelari dengan Al-Amin. Dari mana gelar ini jemaah sekalian? Ini dari orang-orang kafir Quraisy. Al-Amin yang terpercaya. Kalau mereka ada sebuah permasalahan, maka mereka minta Rasulullah SAW menjadi penengah. Orang yang paling baik akhlaknya. Tapi jemaah sekalian, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka tiba-tiba mayoritas mereka memusuhi beliau. Luar biasa Tuhan mereka. Yang dulu mereka katakan sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, ketika beliau mulai berdakwah, mereka sebut sebagai Majnun, orang gila. Sahir, tukang sihir. Kedap, pendusta besar. Subhanallah. Hanya gara-gara beliau berdakwah. Apa dakwah beliau sehingga mereka begitu marah? Apakah karena beliau mengajak mereka berakhlak mulia? Tidak jemaah sekalian. Bukan itu yang membuat mereka marah. Justru karena itulah mereka senang kepada beliau. Apakah karena mengajak mereka mempercayai Allah Sang Pencipta? Allah yang memberi rezeki? Allah yang mengatur alam ini? Apakah karena itu beliau dimusuhi? Bukan juga jemaah sekalian. Tidak. Mereka termasuk orang-orang yang beriman Allah sang pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqahum Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Apa jawab mereka jemaah sekalian? Allah. Mereka percaya Allah sang pencipta. Jadi Nabi SAW mengajak mereka beriman, Allah adalah pencipta, bukan itu yang membuat mereka marah. Bahkan jemaah sekalian, mereka pun tidak marah ketika Rasulullah SAW mengajak mereka menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah. Makanya mereka memuliakan Ka'bah. Mereka memuliakan jamaah haji. Karena mereka tahu ini adalah rumah Allah. Mereka menyembah Allah. Kalau begitu apa yang membuat mereka marah jamaah sekalian? Ketika Rasulullah SAW mulai menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Ketika Rasulullah SAW membatilkan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Dan semua yang mereka sembah selain Allah dinyatakan salah oleh Rasulullah SAW. Itu yang membuat mereka marah. Karena itulah ajaran Islam yang sebenarnya yang salah harus dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Allah tabaraka wa taala menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar dan bahwasannya yang mereka sembah selain Allah adalah salah. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Inilah jemaah sekalian. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Karena mengajak mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan mengingkari, menyalahkan patung-patung mereka yang mereka sembah berhala-berhala mereka. Penyembahan mereka kepada orang-orang soleh. Penyembahan mereka kepada matahari, bulan, dan bintang. Dan semua apapun itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, janganlah saling menyalah-nyalahkan, janganlah mengkafirkan selain muslim, itu namanya sok bijak. Sama saja dia mau mengatakan dakwah Rasul itu salah. Subhanallah. Itulah justru sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Tetapi jemaah sekalian, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Sabar di jalan Allah. Bahkan beliau ketika beliau ditolak di Makkah, beliau kemudian berangkat ke Taif berharap di Taif ada yang mendukung beliau. Ternyata jemaah sekalian, sampai di Taif, beliau malah mendapatkan penolakan yang lebih dahsyat. Dan ini luar biasa beliau rasakan. Beratnya di dalam hati beliau. Sampai-sampai ketika Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, adakah yang lebih berat engkau rasakan daripada Uhud? Karena Aisyah menyaksikan perang Uhud luar biasa kerugian derita kaum muslimin. Banyak sahabat mati syahid termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gigi beliau patah, kepala beliau berdarah. Itu di perang Uhud. Allah ingin tunjukkan kepada kita, beliau manusia biasa seperti kita juga. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada nggak yang lebih berat daripada ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ada. Itulah peristiwa Taif. Beliau ketika semakin dahsyat permusuhan orang-orang Quraisy di Mekah, beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah beliau diterima. Ternyata jemaah sekalian, di sana malah dapat penentangan yang lebih dahsyat. Saking dahsyatnya penentangan, Allah utus malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada beliau, menawarkan kepada beliau, "Wahai Muhammad, di sini ada malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, gunung itu diangkat, dilempar kepada mereka." Bayangkan jemaah sekalian, satu kampung dilempari gunung. Mati semuanya. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal arju Ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Bahkan yang aku harapkan adalah Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi seandainya generasi ini menolak beliau, semuanya kafir kepada Allah, mungkin keturunan mereka beriman. Itu yang diharapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga permusuhan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyakiti beliau secara pribadi, beliau bisa maafkan. Karena keinginan besar beliau, harapan besar beliau, masih ada peluang hidayah untuk mereka. Ini luar biasa kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah hidup kita. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani. Kita harus menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita. Gak usah jauh-jauh, kita mau bangun subuh saja susah. Maka perlu kesabaran untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita yang setiap harinya dapat penghasilan dari harta riba misalkan. Meninggalkannya tidak mudah. Maka disinilah perlu kesabaran. Demikian seterusnya jamaah sekalian. Kita harus sabar. Dan ketahuilah, bersabar termasuk kunci utama mendapatkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara khusus kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi kezoliman orang-orang yang lebih kuat daripada kita. Orang-orang kafir, seandainya mereka bersatu, maka tentu mereka lebih banyak daripada kita. Dan persenjataan mereka pun lebih kuat. Tapi jemaah sekalian, sesungguhnya kekuatan mereka, kehebatan senjata mereka, tidak membahayakan kita sedikit pun kalau kita bersabar. Sebagaimana firman Allah, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka, makar-makar mereka, rencana jahat mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Ini jemaah sekalian kunci utama menghadapi musuh-musuh Islam. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam menjauhi perbuatan yang haram. Bersabar dalam menghadapi ketentuan Allah atas kita. Ini janji Allah. Sabar senjata kita. Begitu pula jemaah sekalian. Rasulullah SAW berpesan secara khusus menghadapi pemerintah yang zolim, penguasa yang zolim. Beliau menyuruh kita untuk bersabar dan melarang kita untuk mengangkat senjata. Adapun kepada orang-orang kafir, apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad, maka kita akan berjihad. Kalau terpenuhi syarat-syarat untuk berjihad, kalau jihad kita memenuhi minimalnya dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kepada pemerintah muslim yang zalim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan khusus kepada kita untuk bersabar, tidak boleh mengangkat senjata. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man farakal jama'ata shibran." famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada diri pemerintahnya satu kemungkaran, hendaklah dia bersabar. Janganlah dia mengangkat senjata. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Begitu pula dalam hadis Usaid bin Hudair. Di dalam As-Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datang para pemimpin yang zalim. Innakum satarawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang korup. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Jemaah sekalian, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat kita berjumpa dengan beliau dengan kekasih yang paling kita cintai dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang paling kita rindukan di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kuncinya untuk berjumpa dengan beliau menghadapi penguasa yang zalim sesuai petunjuk beliau. Jangan ikuti emosi kita. Kalau bicara marah, setiap orang muslim pasti marah terhadap kezaliman. Tapi jangan kita ikuti kemarahan kita. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbiru hatta talqauni alal haud." Bersabarlah kamu berjumpa denganku di telaga. Artinya disuruh sabar sampai mati. Karena sabar itu ibadah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu ibadah, batasnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sabar itu batasnya adalah kematian. Karena sabar itu ibadah ibadah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan beliau mengingatkan kita jemaah sekalian tentang orang-orang yang terusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mendekat ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin minum dari telaga beliau. Man syariba minhu lam yadhma abadan. Telaga itu jemaah sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Dalam keadaan kita sangat haus ketika itu. Saat matahari didekatkan sejauh satu mil, maka manusia betul-betul kehausan, nggak ada lagi sumber-sumber air. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Tiba-tiba ada orang yang sudah mendekat, sudah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun melihat mereka dan Nabi pun mengenali itu adalah umat beliau. Namun mereka diusir oleh para malaikat, nggak bisa mendekat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, itu umatku, kenapa diusir? Maka para malaikat menjawab, Inna kala tadri ma'ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu? Mereka buat cara-cara yang baru dalam agamamu. Mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak mengikuti petunjukmu. Maka hati-hatilah jamaah sekalian. Ini orang-orang yang terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka di dunia tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan kesabaran adalah berpegang teguh dengan syariat Allah bukan sabar di dalam melakukan kemungkaran. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan di sini termasuk beriman kepada Allah bersabar terhadap segala ketentuan Allah. Kemudian beliau menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ayat ini berbicara tentang orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Di awal ayat ini Allah mengatakan, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Musibah apapun. Termasuk adanya orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam, itu termasuk ketentuan Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Tapi izin Allah itu ada dua. Izin yang sifatnya takdir Allah dan izin yang sifatnya syariat Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu semuanya takdir Allah. Tetapi secara syariat Allah tidak membenarkan mereka. Kemudian barulah Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, jemaah sekalian, ini surat At-Taghabun ayat ke-11 untuk memahami ayat ini, penulis menyebutkan penjelasan Al-Qamah. Al-Qamah termasuk salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Al-Qamah. Beliau sebenarnya lahir di masa Rasulullah SAW masih hidup. Tapi beliau masih kecil ketika itu dan beliau masuk Islam setelah beliau Nabi SAW wafat, makanya beliau tergolong pada generasi tabi'in, bukan generasi sahabat. Dan beliau termasuk ulama besar dari generasi tabi'in, wafat setelah tahun 60 Hijriah. Jadi beliau masih hidup lama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka beliau menjelaskan makna ayat ini. Huwa rajulu yusibuhul musibah fayalamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Maksud ayat ini adalah tentang seseorang yang ditimpa musibah. Maka dia mengetahui bahwasannya musibah ini datangnya dari Allah. Takdir Allah, ketentuan Allah. Sehingga dia pun ridho dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maksudnya dia imani. Apa yang menimpanya itu adalah takdir Allah. Berasal dari Allah. Sehingga dia pun sabar, bahkan dia ridho dengan ketentuan Allah tersebut. Dan ulama menjelaskan jemaah sekalian, ridho di sini maknanya adalah ridho terhadap perbuatan Allah menakdirkan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Sesuatu yang berat dia hadapi. Tetapi karena dia mengetahui ini takdir Allah, dia pun ridho. Makanya jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita pentingnya beriman dan memahami dengan pemahaman yang benar takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk rukun iman yang keenam. Karena ini akan memberikan pengaruh pada amalan-amalan hati kita. Sebagaimana telah kita bahas di bab sebelumnya tentang tawakal di bab yang ke-33 itu juga sangat berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Seseorang kalau dia paham takdir Allah dan dia imani dengan baik, maka membantunya untuk kuat di dalam bertawakal. Begitu pula dalam bersabar. Kalau kita beriman, semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah, ketentuan Allah, tidak bergeser sedikit pun, tidak keluar sedikit pun dari takdir Allah, ini akan membantu kita untuk bersabar. Dan jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang bersabar, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Allah akan tambahkan hidayah kepadanya dan Allah akan anugerahkan istiqamah. Ini termasuk makna-makna hidayah. Apakah dia tadinya sesat, kemudian Allah berikan hidayah? Atau dia sudah dapat hidayah, kemudian Allah tambah hidayah? dan Allah anugerahkan kepadanya istiqamah sampai akhir hayat. Makanya jemaah sekalian, walaupun kita alhamdulillah sudah muslim, artinya orang sudah dapat hidayah kalau dia muslim. Tapi kenapa kita masih terus meminta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Wajib setiap hari kita minta kepada Allah, minimalnya dalam solat kita. Kenapa terus kita minta jemaah sekalian? Karena hidayah yang dimaksud di situ bukan sekedar hidayah kepada orang yang tersesat, tetapi juga bermakna tambahan hidayah dan istiqamah di atas petunjuk atau hidayah tersebut sampai kita berpisah dengan hidup ini. Kemudian jemaah sekalian, orang yang beriman terhadap takdir Allah, maka dia pun ridho dengan perbuatan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Yang dia ridhoi adalah perbuatan Allah dalam menakdirkan. Karena di sini ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Perbuatan Allah menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan. Allah menakdirkan adanya setan. Dan setan merupakan sesuatu yang Allah takdirkan. Jadi ini dua hal perlu kita perhatikan. Allah menakdirkan adanya perbuatan maksiat. Perbuatan Allah menakdirkan. Maksiat itulah yang Allah takdirkan. Nah jemaah sekalian, keridoan itu dituntut pada yang pertama. Meridoi perbuatan Allah Meridoi perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Semua yang terjadi di alam ini. Takdir Allah, perbuatan Allah, termasuk apa yang kita kerjakan itu adalah takdir Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat as safat Allah menyatakan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Semua nggak ada satupun di dunia ini kecuali ciptaan Allah perbuatan Allah yang menciptakannya. Maka itu harus kita ridho. Tapi meridhoi apa yang Allah takdirkan, maka takdir Allah ada dua macam. Kalau takdirnya berupa kebaikan, tentu kita ridho. Tapi takdir dalam bentuk kemaksiatan, kesyirikan, adanya setan, adanya orang-orang jahat, tentu kita tidak ridho kepada mereka. Iya. Jadi itu perinciannya. Pertama, meridhoi perbuatan Allah. Maka semua perbuatan Allah itu baik. Termasuk Allah menciptakan adanya setan, itu adalah kebaikan. Kalau dilihat dari sisi perbuatan Allah. Nggak mungkin Allah berbuat buruk. Sebab Allah menciptakan setan, bukan karena setan itu sendiri, melainkan karena hikmah di balik itu. Maksudnya bukan karena Allah menyenangi, meridhoi setan itu, melainkan hikmah di balik itu. Termasuk hikmah adanya setan, adanya kesabaran. Allah menginginkan kita bersabar menghadapi setan-setan ini. Iya. Sedangkan apa yang Allah takdirkan, maka itu ada dua macam. Hal yang tidak menyenangkan atau perbuatan maksiat kalau perbuatan maksiat, kita yakin pertama itu takdir Allah, tapi tentu hati kita tidak ridho dengan maksiat tersebut. Harus kita benci. Sedangkan musibah yang menimpa kita, haruskah kita ridho jamaah sekalian? Para ulama mengatakan hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah. Ridho dengan perbuatan Allah menakdirkan itu wajib tapi ridho dengan apa yang Allah takdirkan, kalau itu berupa musibah yang menimpa kita, maka hukumnya sunnah tidak sampai wajib. Yang wajib apa? Sabar. Makanya ulama menjelaskan, manusia ada empat tingkatan ketika ditimpa musibah. Tingkatan yang pertama, dia marah. Ini tingkatan yang paling rendah. Orang yang marah kepada Allah, marah kepada takdir Allah, tidak suka dengan takdir Allah. Ini tentunya tingkatan yang haram. Yang kedua, sabar. Ini sudah minimalnya dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, lebih tinggi lagi dari sabar. Itulah ridho. Ridho dia. Dia terima dengan lapang dada apa yang Allah takdirkan kepadanya berupa musibah. Tapi sekali lagi maksudnya di sini yang dia ridhoi adalah apa yang Allah takdirkan berupa sesuatu yang menyakiti dia, bukan kemaksiatan yang terjadi. Bukan kemaksiatan yang terjadi, bukan itu yang dia ridhoi. Iya. Dan yang sunnah adalah meridhoi musibah yang menimpa dia. Bukan meridhoi perbuatan Allah. Kalau meridhoi perbuatan Allah itu wajib. Jadi kita harus bedakan. Maka ini yang ketiga. Ada lagi tingkatan yang keempat. Yang lebih hebat lagi. Yaitu bersyukur. Subhanallah. Ini tingkatan para nabi dan rasul. Dan para pengikut mereka. Ditimpa musibah, mereka, mereka malah bersyukur. Syukur kepada Allah karena ditimpa musibah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka memiliki ilmu bahwa musibah itu sebenarnya adalah kenikmatan. Kenikmatannya lebih banyak dibandingkan apa yang menyakitkan. Jemaah sekalian banyak sekali kenikmatan di balik musibah. Minimalnya pahala sabar. Kalau kita sabar. Apa kata Allah tentang pahala sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang sabar itu tanpa terhitung. Tidak ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah. Kemudian apalagi hikmah yang lain? Dosa-dosa diampuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menghapuskan dosanya walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Jadi syukur jamaah sekalian. Ketika ditimpa musibah. Karena itu adalah penghapusan terhadap dosa-dosa kita. Artinya itu adalah hukuman. Hukuman yang dipercepat. Tapi lebih baik kita tobat daripada dihukum. Ya, Itu lebih bagus. Bertobat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan masih banyak lagi hikmah-hikmah musibah sehingga para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka ketika ditimpa musibah malah bersabar. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Enggak ada pertanyaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Apakah Allah akan menghukum kita di dunia ini? Maka manusia ada dua kondisi. Pertama orang yang tidak bertobat. Yang kedua orang yang bertobat. Subhanallah termasuk kasih sayang Allah, kesalahan-kesalahan kita, tidaklah Allah hukum di dunia ini kecuali hanya sebagian saja, enggak semuanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma مِنْ min Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apapun musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan dosa-dosamu. Dan Allah telah mengampuni kebanyakannya. Jadi, hanya karena sebagian dosa kita, Allah menghukum kita. Seandainya Allah hukum kita di dunia ini karena semua dosa kita, habislah kita binasa kita. Itu kasih sayang Allah. Untuk mengingatkan kita agar bertobat. Itu juga kasih sayang Allah. Dan ini termasuk hikmah musibah yang seharusnya kita petik. Musibah ini adalah teguran bagi saya. Makanya sebelum dapat teguran bagi kita, ambil pelajaran dari teguran Allah kepada orang lain. Saudara-saudara kita di Jogja kena banjir, di Lombok, dan di tempat lain. Ini harus kita ambil pelajaran. Sebelum kita sendiri yang ditegur. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nas. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan ulah dosa-dosa manusia. Untuk Allah timpakan kepada mereka ba'dalladhi amilu sebagian apa yang mereka kerjakan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Semoga mereka bertobat. Jadi, ini orang yang tidak tobat, kemudian Allah timpakan malapetaka baginya di dunia, pertama itu hanya sebagian. Kebanyakan sudah Allah maafkan dia. Allah maha pemaaf. Dan tujuannya pun agar dia bertobat kepada Allah. Iya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kalau dia tobat, maka apalagi sebab dia mendapatkan hukuman? Enggak ada lagi. Kalau dia bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Jadi nggak mungkin lagi dia dapat hukuman. Kalau Allah sudah berikan ampunan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Manazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidak ada satu balak pun yang menimpa kita kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah itu dihilangkan dari kita kecuali dengan tobat. Iya. Jadi kalau kita bertobat, dengan tobat nasuha, maka insya Allah tidak akan ada lagi hukuman berupa azab, melainkan balasan kenikmatan. Wallahu alam. Silakan Pak. Baik. Pertama jemaah sekalian, tentang kesabaran sabar itu dari apa yang kita baca ayat-ayat dan hadis serta penjelasan para ulama, pada hakikatnya adalah berpegang teguh dengan syariat. Ketika menghadapi kondisi-kondisi yang menyulitkan kita. Kalau itu yang dimaksud dengan yang melakukan yang terbaik itu betul. Terbaik itu nggak diberikan kepada otak kita, yang memutuskan ini yang terbaik, ini yang tidak. Bisa saja otak kita salah. Kita pikir itu yang terbaik, ternyata bukan itu yang terbaik. Terbaik itu adalah keputusan syariat. Kalau syariat mengatakan baik, akal kita mengatakan itu tidak baik, tentu kita yang salah. Kita mengatakan ini baik, syariat mengatakan tidak baik, kita juga salah. Jadi makna melakukan yang terbaik adalah yang sesuai keputusan syariat. Apa syariat membimbing kita? Itulah namanya sabar. Tetap teguh dengan syariat Allah dalam kondisi apapun. Dan itu mencakup amalan hati dan amalan anggota tubuh. Nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan hati ridho, lapang menerima ketentuan Allah. Anggota tubuh kita juga bersabar, terus menjalankan perintah Allah. Gak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan Allah dalam ayat yang kita baca tadi, memberikan nikmat khusus bagi hati. Karena sabar termasuk amalan hati. Wa may billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Dan sabar termasuk keimanan. Maka balasannya Allah berikan hidayah kepada hatinya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara amalan hati dengan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuhnya baik, hatinya marah dengan takdir Allah. Maka dia berdosa. Walaupun secara anggota tubuhnya dia tetap melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi dalam hatinya dia marah dengan ketentuan Allah. Maka dia bukan orang yang sabar. Hatinya beriman kepada Allah, tapi dari medan jihad dia lari. Dia juga bukan orang yang sabar. Betul. Termasuk kesabaran tidak boleh lari dari medan jihad, tapi jihad beneran. Lawannya orang kafir. Kalau terpenuhi ketentuan syarat-syarat berjihad. Karena jihad itu ibadah. Kalau kesabaran seperti yang dilakukan oleh teroris, walaupun dia harus mati bersama bomnya, itu bukan kesabaran yang benar. Dia jihadnya bukan jihad di jalan yang benar. Begitu pula memberontak kepada para penguasa muslim, itu bukan juga bukan jihad yang benar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam pemberontakan, matinya mati jahiliyah. Bukan mati syahid. Walaupun kita menganggap itu sabar. Tapi syariat mengatakan itu bukan kesabaran, itu salah. Jadi, betul, melakukan yang terbaik. Tapi terbaiknya menurut siapa? Menurut syariat. Bukan menurut keputusan kita. Kita baca ayat, baca hadis, bisa saja kita tafsirkan ini yang terbaik, itu yang salah. Tapi ternyata penafsiran kita bisa salah. Maka di sini pentingnya kita merujuk kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Khususnya ulama-ulama ahli tafsir. Jangan kita baca ayat kemudian kita tafsirkan sendiri, ini berbahaya. Kita bisa salah. Allah berfirman, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Idza al amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kalau satu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Jadi, memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, rujuklah kepada tafsir. Tafsir para ulama ahlu sunnah wal jamaah, contohnya kitab Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir At-Tabari, Tafsir As-Sa'di. Agar kita tidak salah paham membaca ayat-ayat tersebut. Iya. Kemudian kesyukuran. Hakikat kesyukuran adalah ibadah kepada Allah. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang beribadah kepada Allah serta selalu bersyukur. Jadi disebut bersamaan. Hamba yang beribadah serta bersyukur. Karena hakikat syukur itu adalah ibadah. Rasulullah SAW beliau sholat sampai kaki beliau pecah-pecah. Ini luar biasa ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah pun heran dan bertanya, Ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni? Kenapa masih sholat seperti ini? Sampai kaki beliau pecah-pecah jemaah sekalian. Sholat malam maksudnya. Sholat tahajud. Beliau berdiri dalam waktu yang sangat lama. Sampai kaki beliau pecah-pecah. Aisyah pun heran. Bukankah dosamu sudah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu adalah dengan beribadah kepada Allah. Itulah hakikat syukur. Dan rukunnya ada tiga. Pertama mengakui dalam hati semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Tidak ada satupun kenikmatan pada kalian melainkan itu dari Allah. Yang kedua mengucapkan dengan lisan pujian kepada Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di diberikan nikmat oleh Allah, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Kalau ditimpa musibah, beliau ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah itu bagian dari kesyukuran. Dan kita katakan ini nikmat dari Allah. Jangan kita bilang ini karena kehebatan saya. Karena saya pintar. Saya belajar ilmu bisnis, ilmu manajemen. Sehingga saya bisa jadi kaya raya. Katakan Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Itu bagian dari kesyukuran. Dan yang terpenting adalah yang ketiga. Syukur itu adalah menggunakan atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Dan Allah telah berjanji kalau kita syukur akan ditambah. Tapi jemaah sekalian, tambahan ini jangan kita berpikir selalu tambahan sifatnya materi. Tambahan yang paling tinggi, yang paling besar, yang seharusnya lebih kita idam-idamkan adalah balasan di akhirat. Kita bersedekah, keluar habis 10 juta. Jangan selalu kita bayangkan tambahan itu di dunia. Bisa saja tambahan itu di akhirat. Dan itu pasti janji Allah. Allah tidak mungkin ingkari janji. Yakin, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Allah akan tambahkan nikmat kita. Dan tambahan itu bisa jadi di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat lebih baik daripada di dunia. Karena dunia akan selesai. Walau berapa banyak pun nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia akan habis dan kita akan tinggalkan. Tapi kalau Allah simpan, Allah berikan nanti di akhirat, maka itu akan menjadi nikmat yang kekal abadi bagi kita. Dan lebih besar tentunya dibandingkan segala kenikmatan dunia ini. Jamaah sekalian, bisa juga tambahan di dunia dengan tambahan nikmat akhirat tapi di dunia. Apa itu? Hidayah. Itu lebih lebih agung, lebih besar daripada tambahan nikmat harta. Kita bisa dua rakaat jemaah sekalian. Solat sunnah sebelum subuh itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Rokata al-fajr khairun minad dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum solat subuh. Solat sunnahnya itu lebih baik daripada seluruh harta dunia ini. Dunia dan isinya. Jadi Tambahan seperti itu yang lebih harus kita idam-idamkan ketika kita bersyukur kepada Allah. Tambahan hidayah dari Allah, bukan tambahan harta. Iya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.